cerita dengan judul Sate Gagak oleh Sutardi MS Diarjo. setelah terjadinya tragedi pemberontakan G30 SPKI sangatlah sulit. Sampai awal tahun 70-an harga barang-barang masih mahal karena langka. Banyak pengangguran yang kemudian disebut panji kelantung alias lontang-lantung ke sana kemari tanpa pekerjaan. Orang-orang yang susah hidupnya itu lalu diberi hiburan mimpi dan harapan yang berupa undian sumbangan berhadiah nama Nalo atau Nasional Lotri. Untuk orang kecil yang miskin yang tidak kuat membeli Nalo, disediakan hiburan yang lebih murah yang diberi nama buntutan, yaitu bagian belakang dari deretan angka Nalo. Itu yang diselenggarakan dan diundi di tingkat nasional setiap hari Sabtu, satu minggu sekali di daerah penguasa daerah tak mau kalah. Mereka mengeluarkan loda, lotri daerah, lotri yang diselenggarakan oleh daerah dan keuntungannya untuk pembangunan daerah. Dengan adanya lotre-lotre yang menjanjikan orang-orang dapat menjadi kaya mendadak secara instan, membuat orang-orang hidup di alam mimpi, hidup dalam angan-angan berandai-andai. Nanti kalau aku nembus putus lotre, aku akan membeli, aku akan membuat, aku akan dan seterusnya dan seterusnya. Untuk mewujudkan impian dan angan-angannya itu, orang-orang yang sedang gila nomor lalu suka mereka nomor yang kebetulan ditemukan menjadi nomor yang seolah-olah akan keluar dalam undian minggu itu. Mereka suka menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang dialami, dilihat, didengar, atau dibaca di media sebagai isyarat nomor yang akan keluar. Bahkan kecelakaan yang merupakan musibah bagi yang mengalami, mereka anggap sebagai anugerah, sebagai suatu isyarat yang akan membuatnya kaya raya. Setelah kejadian di alam nyata atau kejadian di alam mimpi ditafsirkan, disonji atau diramal, dan dihitung-hitung dengan cermat dan teliti, lalu muncullah sederet nomor yang wajib dibeli agar menang undian. Untuk mendapatkan isyarat-isyarat nomor yang akan keluar, orang-orang tidak takut-takut memburunya di tempat-tempat yang sepi dan berbahaya di malam gelap. Tempat-tempat yang dianggap angker, Punden-punden yang dikeramatkan didatangi Sampai menginap berhari-hari aku mendapat bisikan gaib atau impian Petunjuk ketika tertidur tak sengaja Rituan adalah seorang pemuda berijazah SMP Yang sudah lama menjadi pengangguran karena selalu ditolak ketika melamar pekerjaan, akan berdagang juga tidak punya modal. Padahal umur semakin bertambah, sebagai umumnya orang ia harus mulai berpikir untuk berkeluarga. Tapi bagaimana? Pekerjaan tetap atau penghasilan yang dapat diharapkan setiap hari, dia belum punya. Sebagai buruh harian lepas, kelihatannya penghasilannya belum dapat dijadikan sandaran hidup sekeluarga. Maka tidak mengherankan kalau Ridwan ikut-ikutan hanyut dalam aliran mimpi zaman yang sudah terlanjur bobrok. Ia suka membeli nomor buntutan, memanjakan angan-angan, impian dan harapan selama satu minggu. Semakin meninggi mimpi-mimpinya di hari Sabtu, lebih-lebih menjelang jam 10 malam, lalu terjatuh dalam jurang kekecewaan dan penyesalan setelah melihat angka yang keluar yang ditulis di tengah jalan ternyata berbeda dengan nomor yang dibelinya mimpinya mendapatkan kendaraan bermotor baru yang saat itu masih merupakan barang langka dan mewah. Ternyata blong, hanya selisih beberapa nomor saja. Tapi kekecewaan ini hanya sebentar. Karena nomornya hanya meleset sedikit, maka ia menjadi lebih bersemangat dan membeli nomor undian dengan mengejar isyarat yang lebih jitu untuk mendapatkan isyarat nomor yang lebih jitu agar dapat nembus. Ridwan suka bertirakat di tempat-tempat yang dianggap kawat, angker, dan Rendam di kali tempuran, tempat bertemunya dua sungai, mengandang di gedung sungai yang sepi atau menyepi di kuburan-kuburan keramat tanpa merasa takut sedikit pun sering dilakukannya. Pada suatu hari ketika Ridwan sedang berendam di tempuran kali di dekat punden keramat, ia bertemu dengan orang tua yang juga sedang berendam di situ. Orang tua itu bertanya kepada Ridwan, Nak Ridwan, malam-malam dingin begini sebetulnya lebih enak tidur di rumah bersama keluarga pakai selimut hangat dan rapat tetapi kenapa kamu justru berada di sini berendam di air yang dingin dalam udara malam yang juga dingin sebetulnya apakah yang kamu cari nak tuan terus terang saya ini sedang gerakat untuk mendapatkan nomor undian yang jitu saya ingin dapat menembus nomor undian yang dapat membuat saya menjadi kaya agar saya dapat dihormati orang-orang di sekeliling saya. Sedangkan kakek, apa yang kakek cari dengan berendam di kali tempur ini? Apakah kakek juga ingin mencari nomor undian yang jitu? Tidak, nak Ridwan. Aku tidak sedang mencari nomor undian. Aku hanya ingin mengendapkan batin, mencari ketenangan hidup dan keselamatan, nak ribuan. Kalau kamu ingin mencari uang yang banyak, apa kamu mau aku tunjukkan suatu tempat untuk mencari uang yang banyak? Tetapi tidak dengan cara membeli undian. Eh, ma, ma mau kek, mau kek. Terima kasih kalau kakek mau menunjukkan jalan untuk menuju tempat yang dapat membuat saya kaya, kek. Tapi tempatnya angker. Dijaga gendruwo tinggi besar yang matanya bulat besar menyeramkan. Badannya dipenuhi bulu-bulu menakutkan. Padahal jumlahnya tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali. Apa kamu berani? Berani, kek. Saya sudah siap bertirakat di tempat-tempat keramat yang sepi dan angker, kek. Tetapi, apakah kamu pernah melihat penampakan genderuwo di tempat-tempat kamu menyepi itu? Belum, Kek. Tetapi saya berani menyepi di tempat-tempat seperti itu Berarti saya sudah siap bertemu dengan genderuwo, kuntilanak, pocongan dan sebangsanya Kalau kamu memang berani, aku beritahu Kamu beli saja burung gagak Dua ekor atau tiga ekor beli juga bumbu sate dan segala perlengkapan untuk masak sate. Burung-burung itu kamu sembelih. Lalu dagingnya iris-irislah agak besar untuk disunduki jadi sate. Bakarlah sate itu di gedung preh. Ketika membakar sate itu kamu harus sambil merokok. Tapi jangan rokok sembarangan. Rokoknya harus rokok cerutu londo. Bau asap sate yang bercampur dengan asap cerutu londo akan mengundang datangnya gendruwo-gendruwo yang tinggal di pohon pre. Gendruwo-gendruwo itu akan membeli satemu. Nah, kalau nanti ditanya berapa harganya, tawarkan harga yang mahal yang kira-kira kalau semua satemu dibeli uangnya cukup untuk modal kamu berdagang barang-barang lain yang lebih berharga yang cukup dijadikan sandaran hidupmu sekeluarga. Orang tua itu berhenti sebentar untuk menyalakan rokoknya. Rokok tinggi yang sudah disiapkan di selpennya. Nyala korek yang hanya sekilas memperlihatkan muka kakek itu yang sudah tua dan keriput. Hanya pesanku, sejak sekarang berhentilah berjudi membeli undian berhadiah Carilah rezeki yang lebih halal dan jelas Bisa diharapkan hasilnya setiap hari Jangan percaya pada ramalan-ramalan yang hanya membiuskan angan-angan kosong Kamu tidak akan menjadi kaya karena membeli tuntutan, loda, nalo dan sebangsanya tapi kamu justru akan menjadi semakin miskin dan tak berdaya. Bisa jadi kamu bahkan akan menjadi gila, hilang akal, hanyut dalam aliran angan-angan yang semakin menggila yang tidak akan menjadi kenyataan. Ridwan mendengarkan semua nasihat orang tua itu dengan seksama. Dalam hati ia membenarkan semua nasihat itu. Dulu sebelum dirinya gila nomor buntutan, ia bisa menabung sedikit-dikit dari hasil memburu. Tapi semenjak dirinya gila nomor buntutan, kantongnya selalu kosong. Yang ada di dompetnya hanya lembar-lembar nomor undian yang dipenuhi angan-angan, harapan-harapan, dan mimpi-mimpi indah yang tak kunjung menjadi kenyataan. Sudah, begitu saja pesanku. Sekarang segeralah naik dan tinggalkan tempat ini. Oh ya, ini aku beri uang sedikit untuk modal kamu berjualan sate gagak. Belilah segala sesuatu yang diperlukan di pasar mumpung besok hari pasaran. Orang tua itu sambil mengulurkan tangan memberikan sejumlah uang kepada Ridwan. Terima kasih, Kek. Tapi nanti dulu, Kek. Letak kebun peri itu ada di mana ya, Kek? Ridwan bertanya karena belum tahu letak kebun peri yang dimaksudkan orang tua itu. Kebun peri itu merupakan sungai yang ada bagiannya yang luas dan dalam. Di pinggirnya ada pohonnya pre yang bentuknya besar dan rindang seperti pohon beringin. Seringkali pohon pre itu menjadi rumah gendruwo. Kalau yang jelas ada gendruwonya, datanglah ke gedung pre yang ada di wilayah Ngerambe. Sudah jelas toh? Sekarang sudah larut malam. Aku akan segera kembali. Kita berpisah. Kamu segeralah pulang besok pagi jangan lupa ke pasar kebetulan besok hari Selasa Kliwon carilah burung gagak di pasar Kliwon kata orang tua itu sambil melangkah keluar dari dalam sungai oh ya senyampang aku ingat kalau nanti kamu berani melihat gendruwo yang sosoknya sangat menyeramkan kamu boleh membakar sate menghadap ke pohon pre tetapi kalau kamu ragu-ragu atau takut kamu boleh membaka, membelakangi pohon perito dan kalau kamu betul-betul takut melihat wujud gendruwo itu kamu jangan sekali-kali menoleh atau memandang gendruwo itu pesan orang tua itu sambil melepas pakaiannya yang basah tidak berapa lama kemudian setelah berganti pakaian yang kering Orang tua itu sudah berjalan meninggalkan Ridwan sendirian. Dalam sekejap mata, orang tua itu sudah hilang di telan gelapnya malam. Ridwan tak habis pikir. Begitu cepatnya orang tua yang menurut perkiraannya jalannya tentu keruyah-keruyu karena sudah jumbo. Ternyata begitu cepat dan lenyap dari pandangan matanya. Suara tapak kakinya pun tidak terdengar. Padahal banyak daun-daun kering di jalan setapak yang bulu oh, kutuk Ridwan meremak. Tetapi segera ia petiskan prasangka buruk kepada orang tua yang baru sekali itu ditemuinya. Ridwan justru berprasangka baik bahwa orang tua itu merupakan utusan penguasa alam raya untuk memberi petunjuk kepada dirinya lepas dari kesengsaraan hidupnya. Berpikir demikian Ridwan segera keluar dari dalam air, naik ke darat dan segera tuan ke pasar Kliwon. Berbelanja keperluan berjualan sate gagak. Tentu saja yang pertama dibeli adalah burung gagak tiga ekor. Lalu ia berencana membeli bumbu sate yang sudah jadi. Karena ia tidak tahu bahan apa saja yang harus dibeli kalau meramu sendiri. Juga ia perlu tahu caranya memasak sate bakar maka sambil mengisi dia akan belajar kepada Pak Arjan penjual sate kambing di Pasar Kliwon. Di warung itu Ridwan makan sambil memperhatikan Pak Karjan dan pelayannya meracik bumbu, menyunduk daging, membakar sate, mengoles-olesi kecap dan merica. Kemudian ia bertanya hal-hal yang menurutnya perlu diketahui tetapi belum dimengertinya. Setelah pengetahuan dan cukup kenyang, serta telah membayar harga sate yang dimakannya, Ridwan keluar dari warung. Kini Ridwan tinggal membeli tungku pembakaran, arang dan rokok serutu londo. Kebetulan kios Babah Liong menyediakan semua yang diperlukan. Tak banyak menawar Tuan segera membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Lalu ia pulang sambil berdoa, semoga usahanya kali ini membuahkan hasil seperti yang diharapkan. sembunyi-sembunyi membawa segala keperluan yang sudah disiapkan dengan bersepeda ke Dungpre. Setelah sepeda disembunyikan di tempat yang aman, ribuan segera menuruni jurang lewat jalan setapak menuju ke Gedung Pre. Jalannya harus hati-hati melewati jalan yang biasa digunakan kerbau kalau mau dimandikan di gedung. Ridwan harus waspada kalau-kalau dari lereng jurang yang lebat ditumi rumput ilalang. Tiba-tiba ada ular menyambar tubuhnya yang sedang meraba-raba mencari jalan di kegelapan malam. Sampai di tepi sungai Ridwan, masih harus hati-hati berjalan melipir-melipir menurunkan tepi sungai yang kadang sempit dan licin berbatu-batu. Lampu senternya dinyalakan menyirari jalan-jalan yang akan dilalui menjaga jangan sampai tersandung batu yang berakibat jatuh terjungkal. Kalau sampai jatuh ke sungai, sial, itu berarti dirinya gagal berjualan sate gagak yang diharapkan bisa melepaskan dirinya dari kesengsaraan dan kemiskinan yang kini membelit hidupnya. Makanya ia harus berjalan sangat hati-hati sambil menunggu malam semakin larut agar para gendru-gendru itu semakin lapar sehingga semakin berani membeli satenya dengan harga lebih mahal. tepi gedung, Ridwan segera memilih tempat yang luas untuk berjualan. Sengaja ia memilih tempat agak mepet lereng jurang di bagian depan dan menyisakan tanah luas di bagian belakang. Dengan demikian para pembeli nanti hanya akan membeli dari arah belakang Sehingga ia tidak berkesempatan melihat para gendrungu yang wajahnya menyeramkan itu Kecuali kalau ia berani menoleh ke belakang Sebelum Rituan mulai menyalakan tungku pembakaran, ia menyempatkan melihat pohon perih di seberang gedung, tempat bersemayamnya kendru-kendru calon pembelinya. Pohon perih itu kelihatan rimbun dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang dipenuhi daun-daun yang lebat. Membayangkan pohon itu sebagai rumah para kendru menjadi lebih menakutkan, menyeramkan dan penuh misteri. Dalam angan-angannya Ridwan melihat genderuwo-genderuwo itu berkentayangan, sambil berkejar-kejaran, bercanda ria, saling gigit memamerkan taring masing-masing seperti anjing-anjing tetangga yang sering dilihatnya. Berpikir seperti itu Ridwan jadi bergidik. Ingin rasanya ia lari pulang terpirit-pirit tak menjadi berjualan sate. Tapi kalau mengingat hidupnya yang sengsara, Padahal usianya yang semakin bertambah mengharuskannya segera melamar Sariem yang sudah lama dipacarinya. Ridwan jadi menguatkan lagi dekatnya. Lebih-lebih kalau ia ingat betapa ia telah mendapatkan kepercayaan dan amanat dari orang tua yang ditemuinya kemarin yang dengan sukarela telah memberinya modal untuk berjualan sate gagak malam ini. Apakah dirinya akan menyia-nyiakan kepercayaan orang tua yang kemarin sempat disombonginya? Malu dan bodoh karena harus mundur, menyia-nyiakan kesempatan di depan mata, apalagi kalau harus ngajir melarikan diri sebagai seorang pengecut. Ridwan menguatkan nyalinya. Ridwan segera menyalakan rokok cerutu londo yang sudah ada di mulutnya. Pelan-pelan ia sedotnya cerutu itu dalam-dalam. Lalu dihembuskannya asapnya menyebarkan bau yang khas. Sambil merokok Ridwan segera menyalakan arang di tungku Memasang besi alas di atas arang yang menyala Lalu mulai membolak-balik sate dengan tangan kiri Dan mengipas-kipas api dengan tangan kanan Bergulung-gulungnya asap yang mengepul dari tungku pembakarannya Membawa bau sedap daging gagak Dan bau bumbu sate yang terbakar Harum gurih dan lezat menggugah selera. Kebetulan waktu itu angin bertiup dari sebelah barat tempat Ridwan membakar sate menuju timur ke arah perih tempat bermukimnya gendru-gendru penunggu gedung perih. ada reaksi dari arah pohon pre. Hanya berkesiurnya angin menggoyang-goyang pohon yang berdaun rimbun itu. Di sela-sela batu dan tanah cadas, jangkrik dan serangga-serangga malam bernyanyi-menyanyikan sepinya malam. Pemericik bunyi air pancuran dari selat tanah cadas masuk ke gedung juga menambah sunyi malam yang semakin dalam. Tiba-tiba terdengar suara. Oh, oh, oh, oh, oh. suaranya ada lima gendru yang datang mendekati Ridwan yang sedang membakar sate gagal. Rasaan Ridwan jadi tidak menentu. Ingin rasanya ia menoleh ke belakang untuk melihat wajah-wajah gendru yang telah mendatanginya. Tapi rasa takut melarangnya. Tetapi kalau tidak menoleh rasanya penasaran. Tetapi kalau nekat menoleh ia khawatir jangan-jangan dirinya justru ketakutan. Lalu tak jadi jualan sate gagak. Mungkin dirinya justru akan lari terbirit-birit atau pingsan di tempat karena ketakutan. Dengan demikian usahanya akan jualan sate gagak yang dapat mendatangkan banyak keuntungan menjadi gagal. Tapi kalau tidak menoleh, bagaimana kalau nanti tahu-tahu gendru-gendru itu menggigit tengkuknya dan seluruh anggota tubuhnya dan ada yang mencaplok kepalanya? Bagaimana? Bagaimana ini? Aku, aku takut. Sedih keriduan dalam hati, tapi dikuat-kuatkannya hatinya. Sambil terus mengipasi sate yang sedang dibakarnya. Kamu sedang masa apa, Lee? Tanya salah satu genderuwo. Suaranya besar tapi berwibawa. Meskipun terdengar cukup keras tapi suara itu kedengarannya tidak bermusuhan. Bahkan boleh dikatakan seperti pertanyaan orang tua yang sabar kepada anaknya. Ridwan jadi timbul keberaninya meskipun masih belum berani menoleh ke belakang. Khawatir genderuwo-genderuwo lainnya tidak mempunyai sikap yang sama. Bisa celaka dirinya nantinya sedang membakar sate gagak, kek. Aku boleh minta le? Ya, ya jangan minta, kek. Beli, kek. Karena gagak, bumbu dan segala yang diperlukan untuk membuat sate gagak ini juga juga juga saya dapat dari membeli. Ridwan memberanikan menjawab sesuai petunjuk kakek yang ditemui ketika menyepi di tempuran kali kemarin. Kalau beli terus berapa harganya satu sunduk sate le? Hanya lima ribu rupiah saja kek. Piu, piu, piu. Lah kok mahal sekali le. Tapi ya biarlah. Aku sudah terlanjur pingin. Air liurku sudah menetes-netes dan perutku sudah berkerucuk setelah hidungku membaui rasa asap satimu yang lezat menggugah seleraku. Bakarkan aku empat sunduk saja, Li. Tambah satu sunduk lagi sarennya. Adakan sarennya? Dadanya hitam juga kan? I, i, iya kek, ada sarennya, darahnya juga hitam. Memang ini saren burung gagak. Jawab Ridwan sambil melanjutkan membakar sate. Di antaranya ada sate saren. satenya sudah matang. Kata Ridwan sesaat kemudian, sate diulurkan ke belakang lewat samping tengkuknya tanpa menoleh. Ya, sini aku makannya. Seperti apa rasanya sate gagak masakanmu? Kalau enak aku bayar, tapi kalau tidak enak kamu saja yang aku makan. <laughs> Mata genderuwo sambil menerima sate gagak yang diulurkan Ridwan. Bulu-bulu rambut tangannya yang diut-diut mengenai tengkuk Ridwan membuat bergidik bulu kuduknya. Rasanya ia seperti ingin segera lari meninggalkan tempat yang menyeramkan itu. Tapi kalau ingat satenya masih banyak dan uang belum ada di tangan, rugi kalau ia harus lari meninggalkan tempat ini. Walah, walah, walah, walah enak sekali le sate masakanmu ayo anak-anak segeralah beli satenya enak sekali ucar <laughs> gendruwo itu yang agaknya orang tuanya menyuruh anak-anaknya segera membeli sate ini le uangnya terimalah Ridwan menerima uang yang dilurkan gendruwo lewat samping tengkuknya. Lagi-lagi bulu-bulu tangan yang kasar itu mengenai tengkuk dan telinganya. Rasanya bagian yang terkena itu jadi menebal dan berdiri bulu-bulunya. Uang yang sudah diterima lalu dimasukkan ke dalam saku. Beli, beli, aku beli, beli, beli, aku beli, aku beli, aku beli. Teriak anak-anak gendru dan ibunya berebutan. kalau masing-masing menginginkan empat sunduk sate daging ditambah satu sunduk sate saren untuk empat orang lagi masih cukup kok jadi nggak usah berebut ya kalian semua tentu akan kebagian sekarang tenang dulu aku akan membakar satenya Kata Ridwan menyabarkan para gendungu yang berdesak-desakan di belakang Ridwan berebut minta didahulukan. Sebetulnya Ridwan amat takut mengetahui tingkah laku para genderu yang agak liar itu. Tapi demi mendapatkan modal usaha ia terpaksa harus berani bertahan. Setelah para genderuwo tenang, Ridwan mulai membakar sate lagi. Dengan sekatan tangan kiri membolak-balik sate lagi dan tangan kanannya mengipasi api arang dalam tungku. Setelah matang sate daging empat sunduk dan satu sunduk sate sarin, Ridwan mengeluarkan sate tersebut ke belakang lewat samping tengkuknya. Gendru-gendru yang ada di belakangnya berebutan menerimanya sambil menyodor-nyodorkan uang pembayarannya. Suara para gendru yang berebut itu betul-betul mengerikan. Pating kraik, pating bengok, pating bengok. Sepertinya tidak ada yang mau mengalah. Ulah para genderuwo itu sungguh menakutkan. Ada yang sampai mengenai Ridwan hingga terdesak dan hampir jatuh terjerembab di atas tungku pembakaran. Bahkan ada satu genderuwo jari-jari tangan yang ditumbuhi kuku-kuku yang panjang dan tajam sempat mengenai tengkuk Ridwan hingga meneteskan darah segar meskipun tidak deras. Oleh gendru itu darah yang keluar itu dijilati sambil berkata, Nyam nyam nyam nyam, segar dan manis sekali darahmu, enak sekali. Iya, <laughs> telinganya juga kelihatan lembut dan segar darahnya. Bagaimana kalau kita iris-iris lalu kita sate sendiri? Tentu enak sekali. <laughs> Ridwan ketakutan. Kalau salah satu gendru itu sudah terlanjur merasakan rezatnya darah segarnya, bisa jadi mereka akan beralih membantainya, menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Sungguh mengerikan kalau usahanya berakhir seperti itu. Sekali lagi Ridwan sangat-sangat ingin lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Tapi bagaimana kalau genderu-genderu liar itu mengejarnya, lalu berhasil menangkapnya? karena dirinya tak mungkin dapat melewati tepi sungai yang sempit, licin dan berbatu-batu. Sedangkan para gendruwo itu dengan mudahnya terbang lalu menghadang langkahnya di depan. Akhirnya Ridwan memilih tetap bertahan di tempat sambil memperbesar nyali menambah keberanian. Untung gendruwo yang merupakan orang tua para gendruwo itu segera mencegah dan menengahinya. Stop, stop, stop. Hentikan ulah kalian yang liar itu. Kita di sini bukan hendak memakan penjual sate, tetapi kita di sini akan membeli sate gagak. Kalian jangan liar, tak terkendali begitu. Ayo sekarang tertib. Satu persatu tanpa berebut menerima sate yang sudah matang Membayar dan kemudian memakan sate yang sudah matang itu dengan nikmat iris demi iris Sunduk demi sunduk dan jangan coba coba akan memakan penjualnya ya <laughs> karena takut pada orang tuanya yang mempunyai wibawa yang besar para genderuwo itu pun patuh mereka sekarang menunggu giliran memperoleh bagiannya yang dengan sabar sehingga Ridwan dapat menyelesaikan membakar sate dengan sedikit tenang. Meskipun tetap merasa agak gugup karena tahu kesabaran para genderuwo yang belum mendapat giliran itu adalah kesabaran yang terpaksa. Tapi akhirnya selesai juga. Ridwan sudah membakar semua sate gagak dan carinya sampai tuntas dan semuanya sudah disajikan dan dimakan dengan lahap oleh para gendru yang antri di belakangnya. Saku celana Ridwan yang dalam kanan kiri sudah penuh dengan uang hasil penjualan sate gagak malam itu. Wah, habis ya satemu, padahal aku masih kurang. Bagaimana kalau sekarang dagingmu saja yang disate? Telingamu ini juga empuk, kemeripik dan lezat. Aku berani membayar berapa yang kamu minta. <laughs> Ooh, ooh, ooh. Kata kenderu yang sudah sejak tadi mengingat telinga Ridwan sambil menjeliati telinga yang terasa semakin mekar dan menebal itu. Gigi-gigi dan taring yang kadang menyentuh bagian dalam telinga terasa geli campur ngeri. Wah, wah, ya, ya, ya jangan begitu. Kalau kelakuan kalian seperti ini besok saya tidak akan berjualan ke sini lagi loh. Ridwan memberanikan diri menolak permintaan para kenderu yang sudah mulai liar lagi. Ya sudah, kalau begitu malam ini cukup sekian dulu. Besok berjualan lagi ya. ke sini ya. Iya kek. Sekarang izinkan saya kembali pulang. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Malu kalau sampai saya kesiangan di sini. Besok malam saya carikan burung gagak yang lebih banyak agar kalian semua puas. Ya, sekarang pulanglah. Kami semua juga akan kembali ke tempat tinggalku di atas pohon pre, mumpung belum kedahuluan adan subuh. Kendruwo-kendruwo isatan terbang kembali ke atas. Butuan segera membenahi segala perlengkapannya. Setelah selesai ia pun segera pulang, meninggalkan tempat mengerikan. Tetapi juga menguntungkan itu. Di kedua saku telat celananya sudah penuh dengan uang yang melebihi jumlah uang yang diperoleh seandainya ia nembus lotre beberapa angka. Yang jelas uang itu cukup untuk memulai hidup baru sebagai seorang pedagang beneran yang bukan sekedar pedagang sate gagak dengan pembeli para genderuwo yang kadang tingkah lakunya liar tak terkendali. Rabaan-rabaan tangan gendruwu, sentuhan-sentuhan bulu-bulu tangan gendruwu yang kasar di tengkuknya dan jilatan-jilatan lidah gendruwu yang disertai hawa napasnya yang hangat di tengkuk dan telinganya masih terasa ngeri dirasakannya dalam hati. Juga teriakan teriakan liar yang menakutkan para genderuwo itu ketika beribut masih terngiang di telinganya. Semuanya itu membuat Ridwan kapok tidak akan mengulanginya lagi meskipun imbalannya satu malam saja cukup untuk membeli sepeda motor baru pada tahun itu. Itu cerita nyata dari salah satu penjual sate gagak bersama tim Cima. Oh, my God.